لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وزدنا فهما وآتنا حكمه اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تدابر الله منا ومنكم وتقبل يا كريم kita kembali kepada kitab usul fikih silakan buka halaman يواكلنا القول والتكرار silakan Ustaz Mahsin Bismillahirrahmanirrahim Isma'u الله وجعل المصنف رضي الله عنه وعنا جميعا القول والتكرار القول هو المبادرة بفعل المأمور به عند ورود الأمر والأمر المطلق لا يقتضي الفور لا يقتضي الفور ولا التكرار إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار فإذا ورد ذلك أفاد التكرار وإذا قلنا إن الأمر لا يقتضي الفور فليس معنى ذلك أنه يقتضي التراخي بل المقصود أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي وإنما يشمل كلا منهما فقد يأتي للفور كالواجب المضيق مثل مثل الصلوات الخمس في أوقاتها الطيبة وقد يأتي للتراخي كالحج وهذا هو الصحيح الراجح عند المحققين من الأصوليين والحاصل أن الأمر لا يفيد الفور ولا التكرار بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به من غير إشهار بالمرة والمرات لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به إلا إذا دل دليل على قصد التكرار فيضمن على التكرار كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان والأمر بالزكاة وإلا إذا ورد ما يقتضيه بأن علق على شرط أو صفة فإنه بأن علق على شرط أو صفة فإنه يقتضي التكرار بحسب تكرار المعلق عليه مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال أيضا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة فتكرر الطهارة بتكرر الجنابة ويكرر, ويكرر الجلد جلد بتكرر الزنا وإن كان مطلقا فإن لم يؤلف على شرط أو صفة لم يستبق التكرار ويكمل المؤلف المذكور على المرة أيضا بجريدته كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمدلول الآية الشريفة على هذا القول وجوب تكرار الحج بتكرر الاستطاعة لكن دامت القرينة الدالة الدالة على المرة وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج قال فقام الأقرأ بن حابس فقال أفي كل عبد يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأصله في صحيح مسلم مستلزمات الأمر ومن مستلزمات الأمر أن الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به وذلك كالأمر بالصلاة فإنه في الحقيقة أمر بالوضوء لأن الطهارة شرط شرعي للصلاة لا تصح الصلاة إلا بها فهي متوقفة عليها وكذلك هو أمر بتحصيل كل شيء للصلاة كستر العورة واستقبال القبلة النتيجة والنتيجة بعد فعل المأمور به هو براءة الذمة فإذا فعل المأمور به يخرج الشخص المأمور عن تهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء ويصير كافيا في ثبوت الصلاة أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء على القراءة فبارك الله لنا ولكم جميعا apa yang dibahas oleh muallif dalam fakarat yang baru saja dibaca oleh Ustaz Mahsin Habibullah Ta'ala sudah kita bahas sebagian besarnya pada pembahasan yang lalu. hanya ada beberapa poin tambahan dan penekanan yang perlu kita ulas pada kesempatan eh, hari ini. Di antaranya kita diingatkan bahwa amr itu pada dasarnya tidak menuntut al-faul, tidak menuntut kesegeraan dan juga tidak menuntut atikrar, tidak menuntut pengulangan. Tapi ada dua catatan penting dalam fakrah ini. Pertama, tidak menuntut al-faur bukan boleh berarti kita mengundur-mundurkan tanpa alasan. Jadi al-wujud e, eh, alat tarahi bukan berarti boleh kita seenaknya memundur-mundurkan ibadah. Seperti orang yang sudah kena kewajiban haji, betul dia boleh memundurkan hingga tahun berikutnya, hingga tahun selanjutnya. Tapi walaupun sedemikian rupa, tetap pengunduran itu sepatutnya punya alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i walaupun bukan kedaruratan tapi paling tidak alasan itu masuk di akal dan bisa diterima yaitu oleh syariat sebagai bentuk pengunduran yang wajar bukan pengunduran untuk meremehkan ibadah. Nah, jadi yang ingin bawah di sini jangan sampai mentang-mentang ibadah itu tidak al lalu kita remehkan. Wabil khusus sholat. Kita tahu ada sholat-sholat yang waktunya sempit betul. Seperti sholat maghrib umpamanya. Itu tidak patut untuk diundurkan. Karena yang waktunya terlalu sempit. Nah, adapun waktu-waktu sholat lain, walaupun boleh diundurkan waktunya di awal, di tengah, atau di akhir, tapi tetap tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, disegerakan jauh lebih abdol. Nah, tidak ada keutamaan yang melebihi daripada kesegeraan di dalam menegakkan sholat. Itu catatan yang pertama. Nah, adapun kaidahnya sudah kita baca kemarin dari kitab Mabadi Awaliyah. Nah, kemudian soal tikrar. Nah, soal tikrar yang perlu kita catat di sini adalah ada tambahan. Pada dasarnya, suatu perintah itu tidak menuntut pengulangan. Kecuali kalau ada dalil-dalil atau indikator-indikator yang menunjukkan kalau dia harus diulangi. Nah, yang ingin kita tambahkan di sini, apa sih indikatornya? Kalau suatu ibadah itu perlu diulang. Nah, di antaranya perhatikan halaman 27. Di tengah sekali, yaitu di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. wa illa idza warada ma yaqtadihi bi an ulqa ala syartin nah, itu di bawah itu ala syartin au sifatin fa innahu yaqtadi istiqrar bihasabi tikrar muallaj alaih Nah, jadi di sini dikatakan salah satu indikator suatu perintah itu perlu bulan Manakala perintah itu dikaitkan dengan syarat atau sifat. Jadi kalau perintah itu diikat dengan syarat, maka begitu syaratnya berulang, perintahnya berulang. Kalau diikat dengan sifat, begitu sifatnya berulang, perintahnya berulang. Nah, berarti perintah itu menuntut pengulangan. Kalau ada indikator syarat atau sifat. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Fakala Ta'ala, Wa in kuntum junuban hari Jika kamu junub, maka bersucilah. Nah, maksudnya di sini bersuci, kita diwajibkan untuk menangkap hadap besar. Nah ini salah. Wa in kuntum jika kamu junub, maka bersucilah jika kamu junub, maka bersucilah. Jadi bersuci itu diikat dengan syarat apa? Junub. Kalau junub, ya bersuci. Nah sekarang kita tanya, junub bisa berulang tidak? Bisa. Berarti bersucinya juga berulang. Setiap terjadi junub, bersuci. Setiap terjadi junub, bersuci. Nah itu namanya indikator, korina. Nah, jadi begitu diikat satu perintah dan syarat, oh berarti setiap syaratnya berulang, perintahnya juga ber, berulang. Nah, contoh kedua, yang diikat dengan sifat. Az-zaniyatu wa-zani fajridu kulla wahidin min huma ni atajalda. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka cambuklah setiap orang dari keduanya seratus kali cambukan. Nah ini untuk mereka-mereka yang masih hujan, jadi laki-laki maupun perempuan, kalau berzina digambuk seratus kali. Nah, ini perintah atau ini hukum diikat dengan sifat. Azani, azania, wasani. azannya wasani. Bagaimana hukum cambuk itu muncul? Kalau ada perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina. Jadi disifatkan sebagai penzina. Setiap sifat itu muncul, hukumnya juga muncul. Nah, sekarang saya mau tanya, perbuatan zina bisa berulang nggak? Nah, jadi begitu perbuatan zina berulang, maka hukumnya pun berulang. Dia berzina, cambuk seratus kali. Di kemudian hari berzina lagi, cambuk lagi seratus kali. Nah, makanya di sini dikatakan tadi bahwa kalau perintah itu diikat dengan sifat, maka berarti berulangnya sifat menuntut pengulangan perintah. Kira-kira jelas tidak? Jadi syarat dan sifat. Kecuali kalau ada dari lain yang menyebutkan dia tidak berulang. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang haji. Faqala ta'ala, Walillahi ala nasi hijul baiti manis istata'a ilaihi sabila. Nah, ini di sini ada syaratnya. Atas umat manusia, itu yang dimaksud kaum muslimin, wajib melaksanakan haji jika mampu. Syaratnya apa? Jika mampu. Jika dia punya kemampuan untuk ke arah sana. Jika dia punya kesanggupan untuk berjalan melaksanakan ibadah haji. Jika mampu. Nah berarti kalau kita perhatikan ayat ini, kita ambil metode yang tadi. Jika mampu, wajib haji. Pertanyaannya, kemampuan itu bisa berulang nggak? Tahun ini mampu, wajib haji. Tahun besok mampu, wajib haji. Tahun depannya mampu, wajib haji. Mestinya kalau melihat susunan ayat, mestinya ibadah haji itu wajibnya bisa berulang tidak? Nah. Berarti bukan sekali seumur hidup. Setiap mampu wajib haji. Setiap mampu wajib haji. Itu kaidah, itu rumus. Tapi ada dalil lain. Dalam hadis yang sahih riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita bahwa Nabi pernah berpidato, berceramah. Nabi mengatakan dalam ceramahnya, Ya ayuhan nas kutiba alaikumul haji. Hei, manusia, hei umat Islam, kata Nabi, diwajibkan atas kamu sekalian, yaitu menunaikan ibadah haji. Nah kemudian soal sahabat berdiri, Fakamat Akra ibn Habib. Seorang sahabat yang bernama Akra ibn Habib berkata kepada Nabi, Tapi kuli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kita wajib haji, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, Laukul Tuha, jika aku katakan dia, jawab pertanyaan tadi, lah jabat, Maka haji wajib setiap tahun. Walau wajib, andai kata diwajibkan setiap tahun, lam tak malu biha, kalian tidak akan pernah mampu untuk melaksanakannya. Akhirnya Nabi mengatakan al-hajju marratan faman sada fahuwa tatawwu. Haji itu cukup sekali. Lebih dari itu, itu hanya merupakan tatawwu sunnah. Nah, itu hanya merupakan sukarela. Ini dalil menjadi penjelas kepada ayat tadi, kalau begitu haji tidak wajib setiap mampu. Tapi kalau melihat ayatnya, ya, mestinya tiap mampu wajib. Tiap mampu wajib. Tiap tahun mampu wajib. Kenapa? Karena diikat dengan syarat. Perintah kalau di, diikat dengan syarat, dia berulang. Perintah kalau diikat dengan sifat, dia berulang. Seperti, فَإِذَا كُنْتُمْ tak silu فَاقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ jika kamu mau menegakkan sholat, maka kamu wajib berwudu. Nah, sekarang saya tanya, menegakkan sholat bisa berulang tidak? Maka wudhu pun berulang dengan berulangnya sholat. Nah, begitu juga dengan sifat. Contoh lain. Asari kuasari kotu faktau aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan mereka. Di sini pakai sifat. Asari kuasari kotu disifatkan dia sebagai pencuri. Nah, saya tanya, perbuatan pencurian bisa berulang tidak? Nah, berarti hukumnya juga ber, berulang. Makanya kalau orang mencuri pertama, dipotong tangan kanannya. Mencuri kedua, dipotong kaki kirinya. Mencuri ketiga, dipotong tangan kirinya. Mencuri keempat, dipotong kaki kanannya. Nah, jadi tetap hukum itu berulang manakala pekerjaan kesalahan tadi diulangi. Nah, jadi sekali lagi, jadi pada prinsipnya satu perintah kalau diikat dengan sifat dan syarat, maka dia berulang dengan berulangnya sifat dan syarat tersebut. Kecuali kalau ada dari lain yang menunjukkan dia tidak perlu diulangi. Nah, itulah sebagai tambahan. Yang lainnya sudah kita bahas kemarin. Seperti mustalzamat al-amr. Ini yang kemarin kita katakan al-amru bisyai amrun biwasairihi. Perintah kepada sesuatu berarti perintah kepada semua sarana apapun yang bisa mewujudkan pekerjaan tersebut. Dan itu sudah kita bahas dengan panjang lebar. Nah begitu juga nantinya. Nah kita sudah katakan kalau satu perintah sudah dilaksanakan sesuai aturan, maka orang tersebut terlepas, terbebas dari ikatan perintah tersebut. Ini juga sudah kita bahas dengan panjang lebar. Nah, sebagai tambahan di luar usul tadi ada dua ayat menarik. Asariku wasariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ada hukum. Allah sebut pencuri laki dulu, baru pencuri perempuan. Asariku wasariqatu. Tapi begitu urusan zina, Allah sebut perempuan dulu. Azaniyatu warzani. Allah nggak sebut yang laki dulu. Nah, ini menarik. Urusan mencuri, Allah sebut yang laki dulu, baru perempuan. Asariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Potong tangannya. Tapi giliran zina, asaniyatu wasani, penzina perempuan dan penzina laki-laki. Hukum dia. Nah, apa rahasianya? Nah, di sini ada pembahasan menarik dalam beberapa tafsir. Kenapa dalam hal mencuri yang disebut laki-laki dulu? Karena memang dalam berbagai macam kasus kejadian, lelaki lebih banyak melakukan pencurian daripada perempuan. Lelaki lebih banyak melakukan pencurian daripada perempuan. Kenapa? Karena lelaki punya sifat berani lebih dari perempuan. Nekat lebih dari perempuan. Sehingga nekat dan beraninya itu kalau tidak diikat dengan iman dan takwa itu akan lebih mudah. Nah, si lelaki ini untuk melakukan pencurian. Pencurian, perampokan, penipuan, perampasan. Itu lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Bukan berarti perempuan itu tidak melakukan pencurian, bukan. Tapi rasa takutnya perempuan, lemahnya perempuan, nah kadang-kadang membuat mereka nggak berani melakukan hal tersebut. Walaupun ada perempuan-perempuan yang mencuri juga tidak sedikit. Cuman kalau dilihat dorongan untuk berbuat mencuri lebih besar. Yaitu pada diri laki-laki daripada pada diri perempuan. Sebaliknya persinahan. Nah, persinahan itu pemicu daripada perzinahan itu lebih banyak terjadi pada kaum wanita daripada kaum laki-laki. Dengan mereka membuka aurat, dengan mereka tidak menutup aurat. Nah, jadi pancingan yang dilakukan oleh wanita sehingga terjadinya perzinahan lebih besar daripada pancingan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya, kita lihat di jalanan lah. Kalau laki lagi riwat, kalau tahu dikedipin perempuan, langsung ikut -laki. Tapi nah, coba kita lari perempuan lagi liwat, kita kesipin. Kadang-kadang benda yang Jadi Daya tariknya beda tuh. Kalau perempuan yang ngedipin, banyak laki terus ngikut. Tapi kalau laki yang ngedipin, tidak banyak perempuan yang ikut. Nah, artinya di sini kita bisa lihat, artinya daya tarik perempuan, nah untuk menyedot laki-laki berbuat zina, jauh lebih besar daripada daya tarik laki-laki itu sendiri. Tapi bukan berarti laki itu nggak merayu tuh nggak merayuannya gombal aja. Ya. nah, laki kalau dalam urusan merayu itu masing-masing punya keahlian tapi di sini ayat menunjukkan bahwa potensi wanita nah, untuk mengajak laki-laki berbuat zina lebih besar daripada potensi laki-laki mengajak perempuan berzina itulah sebabnya dalam ayat zina perempuan dulu Allah sebut baru lelaki. Tapi dalam ayat mencuri, lelaki dulu Allah sebut baru perempuan. Tapi sungguh pun begitu, hukumannya tetap sama. Mau laki, mau perempuan yang berzina atau mencuri, tidak ada dispensasi. Yang mencuri, laki ataupun perempuan, dipotong tangannya. Yang berzina, laki ataupun perempuan, kalau mereka masih lajang, Eh, atau belum pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, maka mereka dicampur seratus kali. Tapi kalau ada laki-laki atau perempuan yang pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, maka dia dirajam sampai mati. Mau laki, mau perempuan, sama di hadapan hukum. Nah inilah yang perlu kita ketahui sebagai tambahan dari halaman 28 dan 29. Nah sekarang nah, kita masuk yang berikutnya. Silakan. Habis terus dibaca halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa anna jami'an. باب النهي التعريف النهي هو طلب القصد بالقول من هو دون الطالب على سبيل الوجوب وقولنا في تحريف الأمر والنهي ممن هو دون طالب يفيد أنه يشترط في الأمر والنهي العلوة وهو صدور ذلك من العالي إلى إلى الأدنى وهذا هو المشهور والتحقيق أنه لا يشترط في الأمر والنهي العلوة أي صدورهما من العالي إلى الأدنى ولا ولا ولا الاستعلاء أي صدور الماء ممن يزهر التعاذر على المطلوب منه التعاذر التعاذر على المطلوب منه بدليل قوله تعالى حكاية عن فرعون خطابا لقومه فماذا تعمرون النهي من مستلزما من مستلزمات النهي من مستلزمات الأمر واعلم أن الأمر بشيء معين نهي مانع عن ضده على الأصح بمعنى بمعنى أن بمعنى أن تتعلق الأمر بشيء وهو عين وهو عين تعلق بالكف عن جسده عين تألقه عين تألقه بالكف عن جسده واردا كان ضد ضد السكون الذي والتحرك أو أكثر ضد القيام الذي والقعود والاستاء والاستلقاء فلطلاب له تعلق wajibun bi amroini hu man talabu fat talabu fahu ta'alluqin wahidin bi amraini fat talabu lahu ta'alluqin wahidin bi amraini huma fi'lu syai' wa qafu an mithlihi fa fa'tiba fa'tiba al-awwal fa'tiba al-awwali وباعتبار الثاني هو النحي ذلك النحي عن الشيء إلا أنه أمر بجده قطعا فإن كان واجد فوارد فإن كان أكثر كان أمرا بواحد من غير تعيين والمسألة فيها خلاف يطلب في المطولة مطولة أيوة نعم مطولة فيها خلاف يطلب في المطولات ومن مستلزمات النهي فساد المنحي أنه شرعا على الأصحاب عند الشافعية والمالكية سواء كان المنحي أن من العبادة أو من المعاملات وفي العبادة سوى نحي عن حيوان سواء سواء نهي عنها سواء نهي عنها لعينها كالصلاة الحائض وصومها أو لأمر لازم لها كالصوم يوم النحو يوم يوم يوم النحر يوم النحر يوم النحر للإعراض به عن عن يافة الله تعالى والصلاة في الأوقات المكروهة وفي المعاملات آه، سواء رجع النحي فيما إلى نقص العدد كحديث مسلم في النهي عن بيع عن بيع الحصى وهو جعل الانتباه بالحصى بيعا قائما مقام الصلة وهو أحد التأويلات في الحديث أو رجع النهي إلى أمر داخله بالعقد كلا أمر داخل إلا أمر داخل بالعقد كالنحي عن فعل ملاك كما رواه القزار في مسنده وهو بيع ما في بطون الأمهات والنهي راجع إلى نقص المبيع والمبيع لبن آه، والنعم راجع إلى نفس المبيع والمبيع والنعم راجع إلى نفس المبيع والمبيع ركن من أسباب من ركن من أسفل نعم والركن والركن داخل في الماهية أو رجع النهي إلى أمر خارج خارج خارج لازم كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتمال على الزيادة لاشتماله لاشتماله على الزيادة اللازمة بشرط كفاية جزاكم الله خير الجزاء طيب sekarang kita masuk ke an-nahyun juga sudah kita jelaskan ke bagiannya kemarin bahwa nahyun itu tolak besar atau tolak berkat yaitu menuntut untuk meninggalkan perbuatan atau menghentikan perbuatan. Kalau fi'il artinya meninggalkan perbuatan. Kalau al-kafu anil fi'il artinya yaitu uh, dia meninggal, e, meninggalkan perbuatan atau tidak melanjutkan daripada perbuatan tersebut. Nah kemudian di sini ada tambahan yang perlu kita ketahui bahwa yang masyhur sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa amrun dan nahyun itu datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Hanya saja dalam konteks bahasa terkadang bisa terjadi yang lebih rendah menurut yang lebih tinggi. Nah, dalilnya dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah menceritakan tentang Fir'aun yang mengatakan kepada para pengikutnya, sama tak murut." Kita dengar apa yang kalian perintahkan. Padahal Fir'aun di situ lebih tinggi dari mereka. Fir'aun rajanya. Nah, jadi ini hanya dalam konteks bahasa. Walaupun yang masyhur yang namanya perintah, larangan datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Nah, yang menjadi tambahan di sini an-nahyu min mustadaratil amr. Nah, kalau ter ternyata kemarin kita pelajari bagian dari mustadaratil amr, bagian mustadarat artinya apa? Artinya konsekuensi daripada suatu amr itu kayak kemarin kalau sesuatu diperintahkan maka semua sarana yang mendukung perbuatan tersebut menjadi ikut diperintah. Itu namanya mustazamah. Nah, jadi ada ada ada apa namanya ada konsekuensi hukum. Kalau sholatnya wajib, berarti syarat sholat juga wajib. Berarti rukun sholat juga jadi jadi wajib karena itu semua mustalzamah. Nah ternyata bagian dari mustalzamah ke amr juga nahyun. Maksudnya kalau orang diperintah sholat, berarti dilarang meninggalkan sholat. Kalau orang diperintah puasa, berarti dilarang meninggalkan puasa. Makanya al-amru bisyai' nahyun an itu kaidah. Perintah kepada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Orang diperintah untuk berkata baik berarti dilarang daripada berkata yang buruk. Itu yang dimaksud An-nahyu min mustalzamatil am. Nah, di sini ada tambahan-tambahan tentang kaidah-kaidah nanti akan kita baca langsung dari buku yang jadi pegangan kita. Hanya di sini sebelum kita lanjutkan, mari kita perhatikan ke layar. Semuanya perhatikan ke layar yang di belakang, yang di depan, Jadi kemarin sudah kita pelajari dalam usul fikih ini antara lain tentang al-kalam yang dibagi menjadi hakikat dan majas. Kemudian kita sudah artikan apa itu hakikat, apa itu majas. Hakikat itu dibagi menjadi syariah, lugawiyah, urfiyah. Sementara majas ada binaksi, di nakli, dan berisiar. Dan masing-masing sudah kita berikan contohnya. Nah, masing-masing sudah kita berikan contohnya. Setelah itu, kita juga setelah taat atau hukm Nah, kita sudah definisikan kemarin, lalu kita sudah sebutkan ada takliti, ada biar takliti. itu disebut al-wadi. Takliti ada iktidaan, ada takhir. Nah, iktidaan itu adalah tolabat. Ada menuntut pekerjaan, ada menuntut untuk meninggalkan pekerjaan. Yang kalau dari fi'il ada jazim, ada biar jazim. Yang jazim mengandung unsur ijab, lahir hukum wajib. Yang biar jazim mengandung unsur nada, lahir hukum manduk. Sedangkan pelaku syarat ternyata juga ada jazim, ada biar jazim. Yang jazim mengandung unsur tahrim, melahirkan hukum haram. Sedangkan biar jazim melahirkan hukum karaha, ada unsur karaha yang melahirkan hukum makruh. Sedang tahir yaitu mukhayyar bainal fitri wa tarki eh, yaitu memilih di antara mengerjakan dengan meninggalkannya yang kemudian di situ ada unsur ibadah lahir hukum mubah sedangkan dia taklidi ini yang disebut hukum wajib nah dia ada tiga ada sabab syarat dan mane ini sudah kita bahas dan sekarang kita fokus kepada di sini ada hukum taklidi ada ger taklifi. Nah, apa beda taklifi dengan ger taklifi? Ger taklifi itu disebut al-hukmul wadrai sama itu. Nah, apa bedanya? Mari kita lihat. al farku baina taklifi wal wadrai Apa beda hukum taklif dengan hukum wadrai? Bedanya Hukum in innamal maksud min taklif. Hukum taklid itu tujuannya untuk memberikan beban hukum. Jadi mukallaf itu dikasih kota. Sholat, puasa, ini haram, ini halal, ini wajib, ini makruh. Jadi dibebankan kepada mukallaf. Baik dibebankan untuk melaksanakannya atau dibebankan untuk meninggalkannya. Makanya disebut itu hukum takli. Sedangkan wada'i innamal maksudu minhu la taklifatu. Sedangkan hukum wada'i tidak ada pembebanan. Tujuan hakikatnya tidak ada pembebanan. Dia hanya menyertai hukum itu tadi, tapi tanpa pembebanan langsung kepada mukallaf. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, tasrif itu la budda an yakuna fi maqduril mukallaf. Yang namanya hukum tasrif harus berada dalam kemampuan si mukallaf. Mustahil taklif itu memberikan kepada mukallaf sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, itu nggak mungkin. Karena Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Fakala Ta'ala, La yukalifullahu nafsan illa wus'ahat. Allah tidak membebani seseorang yaitu kecuali dengan beban yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau taklim itu pasti dan harus sesuai dengan kemampuan si mukallaf dan harus ada dalam kemampuan si mukallaf, tidak keluar dari kemampuannya. Tapi kalau wakai ada dua, ada yang sibuk kalah mampu, ada juga yang sibuk kalah tidak mampu. Itu beda taklim dengan waktu. Sebentar akan kita berikan contohnya. Sekali lagi saya ulangi. Taklif fi makduril mukallaf. Wada'i wat yakunu fi makduril mukallaf wa yakunu fi ghairi makduril mukallaf. Jadi kalau taklik itu ada dalam kemampuan si mukallaf. Saya sudah kasih tahu kemarin. Siapa itu mukallaf? Muslim, akhir, balik. Jadi kalau taklif ada dalam kemampuan si muslim yang sudah akil dan sudah balik. Harus dalam kemampuannya. Tapi kalau wadai, terkadang dalam kemampuannya, terkadang di luar kemampuannya. Mari kita lihat. Tadi Anda lihat hukum takrib itu ada tiga. Sabab, syarat, dan mane. Nah sekarang mari kita lihat tiga-tiganya. Anwa'ul hukmil wadari. Aneka nah, macam hukum wadari. Yang pertama, as-sabab. Yang pertama, as-sabab. Nah, di atas kedali, di situ saya bikin dua kolom. Yang pertama, bimakduril mukallaf, artinya di dalam kemampuan mukallaf. Yang kedua, bi ghairi makduril mukallaf, di luar kemampuan mukallaf. Hari kita lihat nomor satu, sabab. Sabab itu ada yang dalam kemampuan mukallaf, ada yang di luar kemampuan mukallaf. Contoh, Sabab dalam kemampuan mukallaf. Allah berfirman, As-sariq wa sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan mereka. Jadi di sini kalau ditanya, apa sebab tangan pencuri dipotong? Karena dia main mencuri. Pertanyaannya, mencuri itu dalam kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya tidak? atau di luar kemampuan? Kita bisa gak milih mau mencuri atau tidak mencuri? Bisa gak kita milih? Berarti fimakduril mukallaf. Sebab dipotong tangan adalah pencurian. Pencurian itu dalam batas kemampuan mukallaf. Mukallaf bisa mencuri, bisa juga tidak mencuri. Jadi sebab itu ada yang dalam kemampuan mukallaf. Tapi ada juga sebab di luar kemampuan mukallaf. Contoh, Allah berfirman, Akim sholat libulu kisanti. Tegakkan sholat ketika matahari terbenam. Jadi sebab sholat maghrib karena apa? Karena matahari terbenam. Pertanyaannya, matahari terbenam dalam kemampuan manusia bukan? Apa ada manusia mampu menentukan matahari itu terbenam atau tidak terbenam? Itu di luar kemampuan kita. Jadi sebab dipotong tangan mencuri. Mencuri itu dalam kemampuan manusia. Mukallaf. Sebab sholat maghrib karena matahari terbenam. Terbenamnya matahari di luar kemampuan manusia. Jelas? Baik. Nomor dua. Asyar syarat. Ternyata syarat juga ada dua. Ada dalam kemampuan manusia ada di luar kemampuan manusia. Nah, mari kita lihat. Syarat dalam kemampuan manusia layak berdoa sholat bikhairi tuhur. Allah tidak terima sholat tanpa bersuci. Orang mau sholat harus wudhu. Itu syarat. Syarat sholat suci harus wudhu. Nah pertanyaannya yang namanya wudhu dalam kemampuan kita tidak dengan kemampuan. Kita bisa duduk, bisa juga tidak. Nah, itu perhatikan baik-baik. Nah, kalau yang di luar kemampuan manusia, seperti ayat yang Allah mengingatkan, hatta idza balagun nikah baik anak min umrusya fatfa'u ilaihim amwalahum. Jadi kalau anak-anak itu sudah balik mencapai usia pernikahan, kamu sudah tenang dan melihat si anak tadi sudah cerdas, terus yaitu sudah bisa mengelola hartanya, maka harta dia kembalikan saja kepada mereka. Karena anak-anak yatim hartanya dipegang oleh wali. Sampai kapan? Sampai mereka balik. Nah kalau baliknya dia anaknya udah balik, anaknya udah bisa mengelola harta, maka Allah nyatakan fatfa'u ilaihim amwalahum. Kembalikan itu harta kepada dia. Nah yang ingin saya bicarakan di sini bukan soal yatimnya, bukan soal pengembalian hartanya, tapi ada menarik dia dikembalikan itu harta kepada si yatim kalau si yatim sudah balik. Syaratnya kalau sudah balik. Pertanyaannya, balik itu bisa milih atau enggak? Kita nggak bisa milih. Nah, itu berarti syarat dulu itu di luar kemampuan kita. Jadi syarat itu ada dalam kemampuan kita, ada di luar kemampuan kita. Baik, sekarang yang ketiga. Al-mani' itu ternyata juga ada dua. Ada yang dalam kemampuan kita, ada yang di luar kemampuan kita. Ada dalam kemampuan kita, ada yang di luar kemampuan kita. Larangan yang dalam kemampuan kita, contoh. Eh, Nabi mengatakan layar itu qatilun syekh. Pembunuh, dia tidak mewariskan suatu apapun. Nah, jadi seorang ahli waris kalau dia membunuh warisnya dia tidak dapat warisan. Bicara tentang membunuh. Orang bisa milih gak untuk membunuh atau tidak membunuh? Berarti dia bimakduril mukalla Dalam kemampuan mukal mukalla. Baik, yang kedua, la wasiat dari waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa nggak boleh wasiat? Karena dia ahli waris. Nah baik, posisi seorang menjadi ahli waris itu ketentuan manusia atau ketentuan Allah? Allah. Allah yang menentukan ini jadi anaknya, ini jadi istrinya, ini jadi cucunya, ini jadi kakeknya. Itu di luar daripada kemampuan kita. Jadi kesimpulannya, al-hukmul wadai hukum wadai itu yang terdiri dari tiga sabab, syarat, dan mana, ada yang dalam kemampuan kita. Kalau ada yang di luar kemampuan mukallaf. Dari sini kita tahu ternyata hukum taklifi dengan hukum wadai berbeda. Nah inilah kajian daripada usul tinggi tentang hukum taklif dan hukum wadai. Baik, kita kembali kepada penjelasan tadi. Tadi kita lihat bahwa hukum syar'i yang taklifi ada amrun ada nahyun. Ada amrun, ada nahyun. Kemarin kita sudah pelajari amrunnya beserta contoh-contoh kaidahnya. Nah, sekarang buka kembali mabadi awaliyahnya. Sekarang buka kemarin sudah selesai halaman 7. Nah, sekarang kita buka halaman 8. Buka halaman 8. Baik, saya Muhammad tolong dibaca satu persatu. Satu persatu seperti kemarin kaidah-kaidah nahyun. Mulai dari nomor satu dulu. Silakan. الأصل في النهي للتحريم إلا ما دل الدليل على خلافه قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها Bagus. Jadi di sini dikatakan kaidah yang pertama untuk nahyun. Al-aslu kena nahyi pada dasarnya larangan itu litahrim untuk pengharaman. Illa madallat dalil kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ala khilafi kebalikannya. Kalau tidak ada dalil lain yang menunjukkan kebalikannya, setiap larangan pasti menunjukkan pengharaman. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Waratus تُفْسِدُوا fil ardi بَعْدَ islahiha. Jangan kau melakukan kerusakan atau jangan kau melakukan kerusakan yaitu di atas muka bumi setelah perbaikannya. Artinya di sini ada larangan dari Allah, la Jangan kamu berbuat kerusakan. Maka berbuat kerusakan di atas muka bumi berarti hukumnya Karena pada dasarnya larangan itu menunjukkan yang haram. Yang kedua, النهي عن الشيء أمر بالدين قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Perhatikan di sini. An-nahyu anisy amrun biduddi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya. Jadi kita dilarang berzina berarti diperintah untuk meninggalkan zina. Dilarang berjudi berarti kita diperintah untuk meninggalkan judi. Dilarang memakan harta di antara kita dengan batil berarti diperintah untuk yaitu memakan harta di antara kita dengan jarak yang hak tidak batil sebagaimana Allah firmankan wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Wala takulu, jangan sekali-kali kamu makan. Amwalakum hartamu bainakum di antara kamu sekalian bil batil dengan cara yang batil. Jadi di sini ada larangan wala takulu. Nah, berarti kalau dikatakan wala takulu jangan kamu makan dengan cara yang batil berarti perintah. Kulu, makanlah dengan cara yang tidak batil. Baik, yang ketiga, الأصل في النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادة كصلاة الحائض وصومها. Jadi pada dasarnya larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam urusan ibadah. Jadi kalau dalam urusan ibadah, apa-apa perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut kalau tetap dikerjakan tetap rusak. Fatal. Nah, contohnya apa? Contohnya, orang yang haid dilarang puasa dan sholat. Kalau si orang yang haid tadi tetap ngotot dia puasa dan sholat, puasa dan sholatnya tetap batil. Puasa dan sholatnya rusak. Kenapa? Karena ada larangan perempuan haid itu untuk sholat. Larangan terhadap yaitu sesuatu tadi menunjukkan perbuatan yang dilarang rusak Kalau sampai tetap dikerjakan. Ini dalam urusan ibadah. Lanjutkan. Muhammad. النهي يدل على فساد المنهي عنه في المعاملات إن رجع النهي إلى نفس العقل كما في بيع الفصال Jadi setelah, nah, نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع القصاص رواه مسلم itu nanti dilanjutkan lagi. Baik, larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang juga di dalam muamalah. Bukan hanya dalam urusan ibadah. Hanya saja dalam muamalah dibagi dua. Kalau dalam ibadah mutlak rusak udah itu ibadah. Tapi kalau dalam muamalah kita lihat in roja'an nahyu ila nafsil akad kalau larangan itu menyangkut daripada akadnya langsung menyangkut akadnya langsung, maka rusak dia punya daripada perbuatan tersebut seperti baitul hasol. Jadi Nabi pernah melarang baitul hasol. Apa itu baitul hasol? Jual beli yang tidak gobolnya dengan lemparan tahu. Nah, seperti apa? Jadi sebetulnya zaman sekarang juga ada yang biasanya nih. Ini pasar-pasar malam Nah, di taman beria ini ada begini. Jadi kita beli sesuatu, kita dikasih batu, dilempar. Mana yang pernah, itu yang kita ambil. Nah, itu jadi apa? para batunya dijadikan sebagai ijab, ijab bobo. Ini katanya taman beria ada kan? Nah, ada, lempar. Kita bayarnya sekian, kita lempar, apa kena baju, apa kena boneka. Nah itu yang kita ambil. Ini nggak boleh, ini baik berkhasal. Andai kata ada yang tetap melaksanakannya, maka jual beli tersebut fatal. Rusak. Batil. Kenapa? Karena larangannya langsung kepada zat jual belinya. Baik, lanjutkan. Muhammad. وإن رجع إلى أمر خارج عن الأصل غير لازم فلا كما في البيع وقت النداء فيه قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع للإخلال بالسعي الواجب إلى الجمعة والإخلال يوجد في البيت وبغيره كالحكم Baik, sekarang mari kita perhatikan. Bagaimana kalau larangannya itu kembali bukan kepada akadnya tapi kembali kepada hal lain yang menyertainya. Seperti jual beli pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ida nudiya al salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, wa Jadi kalau sudah ada panggilan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu. Tegakkan itu sholat Jumat, wa dzaru Tinggalkan jual beli. Berarti ada larangan jual beli pada saat azan Jumat. Ini yang dilarang bukan akadnya. Yang dilarang waktunya. Bukan akadnya. Yang dilarang karena apa? Jual beli tadi dilarang berkaitan dengan waktu. Nah, ini namanya yang dilarang bukan zat akadnya. Tapi yang dilarang adalah situasi kondisi yang menjadi persyaratannya. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang tetap ngotot jual beli pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan, kalau mengikuti kaidah ini, maka jual belinya tetap sah, tapi dia berdosa. Karena dia sudah melanggar daripada larangan tersebut. Jual belinya sah, tapi dia berdosa. Walaupun ada juga ulama fukoha, saudara dari aneka ragam mazhab mengatakan jual belinya ikut tidak Jadi dia tidak mau bedakan. Mau ibadat ke, mau muamalat ke, nggak pakai tulis tulis mau akadnya kah yang dilarang, mau amrin korijin kah yang dilarang. Kalau sudah dilarang berarti jual belinya tidak tidak sah. Nah dalam makam sapi pun juga ada perbedaan soal ini. Nah, tapi kalau kita ikut kaidah yang ditulis di sini, maka berarti kalau kembali larangan kepada akad, suaminya rusak. Tapi kalau larangannya kembali ila amrin kharijin kepada sesuatu yang di luar akad, maka akadnya tetap sah, akan tetapi ber, berdosa. Nah itulah beberapa daripada ketentuan kaidah nahyun. Sekarang kita lanjutkan ke layak semuanya. Sebagaimana saya janjikan kemarin bahwa kita akan mempelajari fiqh tapi saya pikir yang sekarang sudah hampir jam setengah sepuluh, ini kita tunda untuk besok. Ada siap beramal dan ada siap bernahi. Ini pelajaran untuk besok, insya Allah dalam usul fikih supaya kita tidak berat juga bebannya. Baik, tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada pertanyaan? Tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, silakan. Silakan. Masalah yang tadi yang barusan masalah larangan waktu kita sholat tetap jual beli. Kalau seandainya yang jual beli itu perempuan, apakah atau tidak sah? Ya. Jadi kita kembali kepada persoalan dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan akadnya tidak sah, ada yang mengatakan akadnya sah. Tapi berdoa, berdosa itu dulu saya ingatkan. Ada dua ini. Nah, sekarang baru kita bicara soal manusianya. Kalau yang melakukan transaksi jual beli laki dan laki, laki dan laki, maka ikut pendapat yang pertama, akadnya batal, fasik. Kalau ikut pendapat yang kedua, akadnya sah, tapi berdosa keduanya, penjual maupun pembeli. Yang kedua, kalau yang jualnya atau yang belinya atau yang yang kedua kalau yang jual dan belinya perempuan. Yang jual perempuan, yang beli perempuan. Itu kebanyakan ulama mengatakan akadnya tetap sah. Karena perempuan tidak diwajibkan sumpah. Jadi kalau dua-duanya laki, mengikut pendapat yang pertama, akadnya tidak sah. Ikut pendapat yang kedua, sah tapi berdosa. Kalau dua-duanya lagi. Tapi kalau dua-duanya perempuan, baik ikut pendapat pertama maupun ikut pendapat kedua, asasnya sah dan mereka tidak berdosa karena mereka tidak diwajibkan Cuma Sekarang yang ketiga, kalau salah satu perempuan, salah satu laki-laki. Jadi yang jual lelaki, atau yang yang beli perempuan, atau yang jual perempuan yang beli lelaki. Maka ikut pendapat yang pertama akadnya tetap batal. Akadnya tetap batal. Kalau ikut pendapat yang kedua, akadnya tidak batal. Tapi dua-duanya berdosa. Karena si perempuan tadi waktunya tidak bisa berdiri sendiri. Dia membeli dari orang yang melakukan dosa ketika itu. Nah, jadi tetap tidak boleh. Kalau yang salah satunya perempuan, yang lainnya laki-laki. Tapi kalau dua-duanya perempuan boleh. Antara laki-laki. Baik, yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, tadi kaidah al aslu fil amri layak tadi al faur di anal barat minhu al ijaz. Apakah ini bisa menjadikan pembenaran atau dalil bahwa di Indonesia belumnya diterapkan misal atau pemotongan tangan? Ya, jadi uh, sebetulnya korelasinya terlalu jauh korelasinya terlalu jauh. Tidak ada kaitan dengan kaidah ini. Jadi penerapan hukum Allah di Indonesia ini merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Semestinya mereka yang punya kekuasaan itu harus menerapkannya di bil bukan lagi di tarafi. Nah, sebab kalau di tarafi, berarti ada hukum-hukum yang dibiarkan untuk melanggar tanpa diberikan sanksi sesuai hukum Allah. Jangan lupa, jadi kalau kita bicara kaidah penerapan hukum Allah itu mestinya sudah harus diterapkan. Nah, baik. Nah, tapi di sana ada persoalan gradualisme. Ada persoalan kebertahatan. Atta tadarruj Manakala kita melihat suatu masyarakat belum siap karena berbagai pertimbangan untuk melaksanakan hukum Allah, maka banyak ulama mengatakan boleh kita terapkan kita bertahap. Jadi tidak ada kaitan dengan kaidah tersebut. Kalau kita kembali kepada kaidah, justru alam pol mestinya. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan hukum itu tidak boleh ditunda. Hukum itu harus diterapkan. Nah, walaupun dia sebutnya layak tajir pol, layak tajir pol, ilah madalah dari itu ala hilafi. Penerapan hukum Allah jelas. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ kafirun muharram yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun muharram yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Allah mengatakan kepada Nabi fakum bainahum bima anzalallah. Nah, jadi bisa. itu hukum dipermainkan ditunda-tunda atau di, di, di ditunda diundur-undur dengan menggunakan dalil layak dalil fau tidak hukum itu ada dalil lain harus diterapkan secara kafah di tengah kehidupan umat itu itu kalau bicara kaidah. Tapi kalau bicara dakwah, kalau bicara dakwah, di dalam dakwah ada asas sutadarbu, yaitu asas kebertahapan. Allah pernah ajarkan itu kepada Nabi dan kaum muslimin. Eh, kisah bikin dan awalin, bagaimana Allah mengharamkan khamar. Khamar itu tidak sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya. Tapi ada asas kebertahapan tahapan. Nah, asal kebertahapan yang Allah terapkan di dalam khabar itu boleh kita jadikan contoh untuk menerapkan hukum yang lain pada masyarakat yang masih apa? Yang masih awam tentang Islam, yang masih buta akan Islam, yang masih takut dengan hukum Islam, masih perlu untuk dakwah jangka panjang. Nah, dalam seperti ini boleh ditunda. Nah, tapi bukan karena dia boleh alat tarafi dan dia tidak kor, bukan. Karena ada kondisi darurat yang boleh menunda itu. Seperti Sayyidina Umar pernah menunda semua hukum tangan ketika terjadi pacaklit yang panjang di zaman beliau. Begitu pacaklit panjang, banyak masyarakat yang kelaparan, banyak terjadi pencurian, akhirnya Sayyidina Umar menunda uh, hukuman pemotongan tangan. Karena banyak orang mencuri karena terpaksa. Banyak orang kelaparan jadi mencuri. Akhirnya Sayyidina Umar tidak berlakukan hukum pemotongan tanah sampai pada pandemiknya berlalu, uh, urusan uh, bekal masyarakat bisa diatasi. Begitu mulai kembali normal, baru beliau berlakukan kembali hukum potong tangan. Tidak ada kaitan dengan kaidah yang kita pelajari. Baik, silakan. Saung Sayyidina Umar. Ya, ada satu, dua, tiga. Nah, kita mulai dari yang dekat dulu. Silakan kemarin eh, di eh, satu katakan bahwa eh, perbedaan syarat dan rukun. Syarat ada di luar, tapi rukun ada di dalam. Nah, bagaimana kalau seorang pasien katakan yang di sakit terus nah, dia tidak bisa melakukan syarat karena itu kan syarat untuk melakukan kewajiban Nah, ini bagaimana kalau dia tidak bisa uh, tayamum dan tidak bisa uh, apa, uh, mengambil air gitu ya. Nah ini bagaimana kewajibannya untuk melakukan sholat. Nah kalaupun dia sholat tanpa wudhu, maka harus ada ada sebagai itu. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Kalau orang yang sakit tidak bisa wudhu dalam pengertian tidak bisa menggunakan air, memang dia dibolehkan untuk tayamum. Tapi kalau dia tidak bisa wudhu dalam pengertian dia tidak bisa menggerakkan badannya untuk berwudhu, padahal dia bisa Eh, terkena air, maka diwudukan. Jadi orang yang bisa wudhu itu ada dua. Ada memang dia nggak boleh kena air, ada memang dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Kalau dia tidak bisa wudhu karena tidak boleh menggunakan air, dia tayamum. Tapi kalau dia tidak bisa wudhu karena memang anggota tubuhnya belum bisa digerakkan, diwudukan oleh salah seorang anggota keluarga atau kawan. Yang penting seorang yang lain. Nah, itu e, persoalan yang perlu kita jeli untuk melihatnya. Nah baik, begitu juga tayamum. Nah, pada saat orang dia tidak bisa menggunakan air karena tidak boleh menyentuh air, maka dia harus tayamum. Wajib dia tayamum. Tayamum pun dia nggak bisa karena anggota badannya nggak bisa digerakkan, udah nggak boleh kena air, badannya nggak bergerak, maka ditayamumkan. Nah, jadi saya pikir kalau kita ditayangkan nggak bisa, nggak mungkin tuh. Itu bisa kita ditayangkan oleh yang yang jahat. Nah, tapi anda kata pun satu kondisi, tiba-tiba dia harus sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Bahkan dalam keadaan penuh najis badannya. Bagaimana? Contoh, orang di penjara. Di penjara itu biasanya ada sel-sel angker jadi kalau yang nggak bisa diatur, itu ditangkap memang dimasukkan ke sel tikus namanya. Nah itu di sel tikus, sudah penuh najis. Nah, jangankan dia mau bergerak, kadang-kadang berdiri juga nggak bisa. Dia bisa dimasukkan ke sel tikus tiga hari, buang air di situ, kencing di situ, perak di situ, air nggak ada. Nah, sementara dia masalah, dia tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan bugil, walaupun dalam keadaan penuh najis, tetap dia wajib sholat dengan sesuai situasi yang ada. Tapi nanti ketika dia mendapatkan kesempatan membersihkan diri, dia perlu untuk melakukan iada. Tapi kalau dia sudah sholat dengan tayamum, tidak boleh iada lagi. Nah, tapi berarti kan kondisinya sama. Kalau ada yang melakukan sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, maka dia wajib wajib diada. Nah kalau terpaksa aja kayak tadi kecil tikus wajib diada, apalagi yang nggak terpaksa, yang terang-terangan dia tinggalkan wudhu dengan tayamumnya. Saya rasa jelas. Ya. Baik, tahu saya Umar berikutnya. Bertanya tentang asma'nya. Di dalam Al-Quran ada eh, ayat wala takroba hadis syajarata wa takuna minal Apakah Nah, Yudis itu termasuk meja yang berkenaan kita Yang kita tahu Nabi itu maksum tidak. Ya, ini pertanyaannya menyangkut akidah, bukan menyangkut usul fikih. Ini pertanyaan Anda, ini menyangkut akidah. Nah, jadi kalau kita perhatikan walatakuna hadis walatakro hadis syakar dalam ilmu usul fikih lakukan, tidak boleh dikerjakan dan Nabi Adam jangan istihala pun karena dilarang Allah tidak boleh terjadi Itu satu yang mesti kita ingat. Nah buktinya apa? Begitu Adam dan Allah mengerjakan apa yang terjadi? Ada sanksinya tidak? Ada. Ada sanksinya kan? Berarti apa? Berarti boleh dilanggar ya? Boleh dilanggar. Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon. Dilarang. Nah sekarang Adam tetap melakukan mendekati pohon. Ada sanksi gak katanya? Ada. Ini terlepas dari bicara soal maksud tidak maksud. Ada sanksi tidak? Ada. Kalau ada sanksi, berarti mendekati pohon itu boleh dilakukan tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan karena apa? Dilakukan. Berarti karena ada konteks usul fikihnya. Jadi kalau Anda bertanya soal usul fikihnya, jawaban kita sama. Tidak peduli itu nabi atau bukan nabi, kalau sudah dilarang Allah, ya nggak boleh. Tapi dalam persoalannya, tapi bagaimana dengan ismahnya ada? Dengan maksudnya abad, itu persoalan lain. Itu ada masuk dalam persoalan akidah. Kalau akidah awam sudah sampai belum soal para nabi. Belum, jangan ditanya dulu. Nah, iya, nanti ya, nanti kota dalam pembahasan akidah. Tolong dibedakan. Jangan semua akidah dimasukin ke fiji juga. Tapi secara fiji itu larangan. Tidak boleh dilakukan. Dan larangan Allah berlaku untuk para nabi. Kalau malaikat dilarang, ya malaikat tidak boleh berbuat. Kalau nabi dilarang, ya nabi tidak boleh berbuat. Nah, silakan. Ketika orang e, mengkaji Fu'ainul Fikih, seperti al masyafwa tadi di Taizir, itu terkadang bisa memecahkan masalah-masalah yang baru. Nah, kalau kita mengkaji usul fikih, apakah kita mungkin untuk memecahkan masalah yang baru? Ya, Justru yang Anda tanyakan, yang Anda sebutkan tadi, al-masyakal taglibu taisir, itu kaidah usul. Jadi kalau pertanyaannya apakah usul fikih bisa memecahkan masalah yang baru, baru satu kaidah haji sudah bisa menyelesaikan usul, apalagi kaidah yang lain. al masyakal taglibu taisir, itu kaidah usul. Nah, tadi kan Anda sendiri mengatakan kaidah kaidah tadi bisa ada memecahkan masalah yang baru. Bisa kan? itu baru satu kaidah udah bisa mengucapkan masalah yang baru. Apalagi semua kaidah. Nah, jadi sekali lagi justru dengan adanya usul tinggi ini menjadi jawaban dari perkara-perkara yang baru yang muncul yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usul tinggi itu sangat membantu. Ada kaidah usul, ada kaidah tinggi semua itu sangat membantu untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik tahun Sayyidina Utsman, tahun Sayyidina Utsman silakan. مثلا في الصحراء ولا في الغضب ضعف ملابسها هل يمكن ان اصلي يعني عاري يعني ألفا قلت للجماعة ألفا قلت للجماعة لو كان هناك أحد السجناء أحد السجناء أدخل يعني في السجن الضيق وفيه خراب وفيه نجاسات يعني في في السجن السجن يعني هو يعني يقضي الحاجة فيه ولا يجد الماء ولا ولا التراب في التيمم آه وعليه يجب يعني يقيم الصلاة وإن كان عريانا وإن كان يعني في أبدانه بالنجدة آه للضرورة ولكن لما وجد يعني حلا لمشكلته لما أخرج يعني, يعني يخرج من ذاك السجن ويجد الماء ويطهر ويغسل يعني ملابسه وبدنه يجب أن يعيد صلاته يجب أن يعيد صلاته نعم طيب ولكن إذا كان حتى الموت لا يجد الفرصة لإعادة خلاص كفاية صلاته يعني في السجن نعم أحيانا حتى الموت ما يجد له فرصة أحيانا حتى الموت ما يجد له فرصة يعني ما يخرج من السجن أبدا حتى الموت وهو في السجن هذا حالته يعني حال وقت السجن كده يعني يختلط النجاسة ما في شيء ما ولا كذا ولا كذا حتى الموت فصلاته وتعطيك بالحج طيب سيدنا عثمان سيدنا علي تفضل menyambung pertanyaan yang tadi dari Sayyidina Abu Bakar yang masalah hukum eh, sekaligus tentang tahapan dakwah tadi ya contoh kasus kemarin ada yang bertanya masalah sholat kodok kita sholat kodok kita ada orang katakanlah baru tobat baru tobat lalu kita kasih tahu bahwa sholat wajib itu perlu dikodok betapa beratnya buat dia tapi kalau misalkan kita nggak kasih tahu secepatnya, kita takutkan ini orang tidak ada umur atau gimana. Nah, diamnya kita tidak memberitahukan tentang kewajiban untuk membayar kodok sholatnya dia atau kewajiban lainnya itu termasuk kita ini kipman atau tidak? Ya. Terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus kewajiban kita untuk memberitahu semua hukum kepada yang bersangkutan. Tapi kalau fikih dakwah, ini kita bicara fikih dakwah. Manakala sesuatu kita sampaikan bisa menyebabkan masalah kepada dia, seperti dia merusak kembali dari Islam, umpama tentang yang lalu masuk Islam, atau lain sebagainya seperti masalah hitam, atau membuat orang yang semula mau tobat tidak jadi tobat karena berat begitu, boleh kita sembunyikan terlebih dahulu. Niat kita bukan fitnah. Niat kita untuk sarbiah menjaga imannya. Menjaga kelurusannya. Untuk mendidik dia. Boleh tidak apa-apa. Nah, tapi memang kalau kita lihat kondisinya memungkinkan untuk kita beritahu. Tapi jangan kita hibur. Ini sebetulnya Anda wajib nih mengkodok semua. Tapi Anda tidak usah usah. Anda jaga dulu lah. Yang penting dari sekarang ke depan jangan Anda diam Nah, ada pun utang, nanti pelan-pelan Anda bayar. Boleh. Nah, itu kan artinya cara juga. Nah, cara ini kita lihat medan dakwahnya. Jadi jangan kaget, ikut dakwah ini unik. Saya kasih contoh. saya tidak Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika di majelis begini lagi ngajar datang satu orang bertanya dia mengatakan ya Ibn Abbas hal taubatul qatil Hei Ibn Abbas, apakah tobatnya pembunuh diterima? Ada pembunuh mau tobat, apa diterima tobatnya? Apakah kata Ibn Abbas? Latus Tidak diterima. Orang itu dia. Sudah lama dia pergi dari mana. Majelis belum berakhir, datang lagi satu orang. Nanya yang kedua, pertanyaannya sama persis. Ya benar Abbas, hal taubatul qatil subat Kali ini Ibn Abbas mengatakan tobat. Hei Ibn Abbas, apakah tobatnya pembunuh diterima? Kali ini Ibn Abbas mengatakan diterima. Dan lama kemudian anak saya pergi. Yang bingung yang mana? Yang bingung yang hadir. Yang pertama datang habis nanya dapat jawaban pergi. Yang bingung dia. Yang kedua nanya dapat jawaban pergi. Yang bingung dia. Yang bingung kan murid-muridnya yang hadir ini kok guru begini? Hari saya bilang diterima, sekarang ditanya tidak diterima. Masih dalam satu hari, satu waktu. Cuma beda beda jam, beda saat. Akhirnya penasaran ini murid-murid. Atau memang gurunya udah kebelingan. Nah, kok jawabnya tak lain ya? Ditanya, Tuan Guru, kami ingin tahu kenapa. Tadi yang pertama bertanya, taubat membunuh, kau bilang tidak diterima. Yang kedua, kau bilang diterima. Yang betul yang mana? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala Al-Quran? Beliau katakan ra'aitu fis-sa'il Allah, awwal datang qatl. Sama anak tuh. Jadi aku lihat di kedua mata penanya pertama keinginannya untuk membunuh. Bagaimana? tuh aku cegah supaya dia tidak membunuh. Aku katakan tidak diterima sholatnya. Jadi yang pertama datang pengen membunuh. Nah, cuman bagus dia menanya. Kalau membunuh diterima ada. Kalau itu nafas bilang diterima, dia keluar dia bunuh. Itu orang diterima. Jadi itu lagi nyari celah, diterima dari tobatnya. Dia mau membunuh deh. Nah, kalau orang mau membunuh kan cara nanya-nanya lah, dan mata kan kelihatan. Ya sobat guru terima kasih. Lu gemes mau keluar. Ini nampak ini salah satu sahabat Nabi, orang beriman, orang bertakwa, firasatnya kuat, dia bisa lihat mata orang, saudara. Gitu. Makanya Ibn Abbas mengatakan, Ra'aitu fi, Ra'aitu fi aini sa'il awal, aku lihat di mata penanya yang pertama, iradat al-qatri, keinginan untuk membunuh. Pamanat aku cegah dia. Jangan aku katakan tidak diterima. Sedangkan penanya yang kedua, itu fi ayin sa'il sani, an nadir Aku lihat di mata penanya yang kedua rasa penyesalan, rasa berdosa. Mungkin dulu dia pernah bunuh orang, saudara. Maka aku berikan jawaban kepada dia yang semestinya diberikan jawaban supaya dia tidak putus asa. Nah, makanya lihat, kadang-kadang ada jawaban ulama. Kalau Anda melihat ada jawaban ulama aneh, jangan nyerang ulama dulu. Hati-hati. Kadang-kadang ada jawabannya aneh. Satu kesempatan, tanya dulu, kenapa dijawab begitu? Mungkin dijawab bukan buat semua orang. Dia jawab buat orang tertentu saja. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, kita orang awam biasa, jangan cepat sekutan kepada ulama. Apalagi ulama-ulama yang kita kenal, ulama besar, alim, ilmunya luas, akhlaknya bagus, selama ini nggak pernah ngawur ngomongnya, kita tahu aja dulu. Sekali waktu dia ngawur. Tunggu dulu, jangan sembarangan dulu. Cari kesempatan tanya, kenapa? Kadang-kadang punya jawaban seperti yang dilakukan Abdul Latif bin tadi. Nah cerita ini diceritakan oleh Al-Imam Nawawi dalam mukaddimah daripada kitab Syarful Muhaddab Al-Majmu' mukaddimah kitab Al-Majmu' Syarful Muhaddab diceritakan oleh Imam Nawawi tentang peristiwa tanya jawab di Bekabat dengan dua penanya tadi. Itulah fikir dakwah di hari. Jadi fikir dakwah ini kadang-kadang memang kita mesti mesti luas. Nah, kalau terpaksa harus ada yang kita sembunyikan, sembunyikan dulu, tapi bukan berarti kita terjadi. Nah, itu saya pikir seorang pendaki yang kawakan, ulung, apalagi sudah belasan puluhan tahun dalam dunia dakwah, insya Allah mereka lebih jeli untuk melihat itu. Nah, tapi kadang-kadang mesti diingat, putusan-putusan di dalam fikir dakwah kadang-kadang bukan putusan hukum yang asli. Karena lagi menelusuri, tapi tujuannya tetap pada akhirnya kepada hukuman yang yang asli. jadi Jazakallah khair. Tahun Sayyidina Ali masih ada. Jadi itu jangan mau tanya tentang pencurian dulu ya. Jika dia ingin mencuri tapi dalam ada unsur pemaksaan, bagaimana hukum untuk si pencuri? dan sholat. Jika sholat dianjurkan ketika masuk al sholat, al wudhu. Setiap sholat, setiap masuk sholat harus wudhu. Kalau masih ada wudhunya gimana deh? Apakah teruskan? Dan dalam pembunuhan, eh dalam dina Jika seorang wanita berdina maka hukumnya satu. Tapi dalam dina dia melakukan dengan banyak orang. Gimana hukumnya deh? Ya. Baik. Jadi kalau orang masih punya wudhu, hendak melakukan sholat, maka tidak ada kewajiban takarur wudhu. Orang yang diperintahkan wudhu adalah untuk bersuci, membersihkan dirinya dari hadas. Manakala dia tidak berhadas, atau berlaku lagi untuk perintah tersebut? Tidak. Nah, karena dia masih punya wudhu. Tapi manakala wudhu dia batal, tentu wajib dia untuk berwudhu kembali. Nah, lalu bagaimana kalau ada pidana yang bertumpuk-tumpuk. Orang mencuri berkali-kali, berzina berkali-kali. Nah, begitu sudah kesekian kali, baru dia tertangkap. Nah, jadi di sini, di sini, kalau hukuman itu dia lakukan berkali-kali, kemudian tertangkap, pendapat yang rojik, yang kuat, dia tetap dihukum sekali. Kecuali kalau dia tertangkap dihukum, ada jeda, dia ulangi lagi, dihukum lagi diulangi lagi, dihukum lagi. Nah, tapi kalau pada saat, kalau pada saat dia melakukan nggak kena hukuman, dan nggak ketahuan perbuatannya, nggak pernah ditangkap. Berbuat, berbuat, berbuat, berbuat, dan terakhir baru ketangkap. Tetap hukumannya sekali. Kecuali kalau ada jenis perampokan yang tumpang tinggi. Sebab perampokan itu ada aneka ragam. Ada perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh yang punya ada perampokan membunuh korban tapi hartanya tidak sempat dirampas. Ada lagi perampokan yang dia berusaha merampok tapi dia tidak tidak berhasil membunuh dan tidak berhasil merampas harta. Ada lagi yang dua-duanya dia berhasil. Dia rampas juga, dia bunuh juga. Ini empat berbeda. Jadi kalau dia lakukan yang paling berat, umpamanya tahun kemarin dia lakukan yang paling berat, membunuh juga, merampas juga Nah kemudian tahun berikutnya dia ketangkep justru pada saat dia merampok, nggak berhasil dia merampas, nggak berhasil dia membunuh, ketangkep tetap dihukum dengan yang berat. Tetap dihukum dengan yang yang berat, yang pertama. Tidak dihukum dengan yang yang ringan. Itu namanya eh, akam mutadakhir. Hukum-hukum yang saling masuk satu sama lainnya. Jadi kalau hukum ringan dengan hukum berat masuk, yang diambil yang berat. Nah kalau sama-sama ringan, yang dulu ringan, ringan, ringan, ringan. Sama hukumnya. Maka nah, begitu terakhir dia ditangkap cukup satu kali hukuman yang di Lalu hukuman kadarnya sama-sama e, dalam tingkat yang sama. Kalau sama-sama berat, ya dihukum berat. Kalau sama-sama ringan, dihukum ringan. Kalau ada berat, ringan, berat, ringan, dihukum yang paling berat, bukan yang paling ringan. Ada satu lagi tadi belum jawab Oh, ya. Jadi pencurian itu ada syarat. Perhatikan di sini, sayang kita dalam Ramadan kali ini kita tidak membahas materi e, pidana Islam. Sebetulnya kalau waktu kita luas, ada materi pidana Islam, ada materi e, ekonomi Islam, ada materi politik Islam, ada materi tata negara Islam. Tapi tentu itu e, perlu waktu yang banyak. Sementara waktu kita sangat singkat sekali. Tapi sebagai tambahan saja, saya mencuri itu ada syarat sesuai dengan definisinya. Jadi definisi mencuri itu ialah mengambil harta orang lain dengan sengaja tanpa paksaan dan mengambilnya itu dari tempat penyimpanan lanyaya serta mencapai nisab. Itu definisi mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan definisinya. Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak dan mencapai nisab tanpa paksaan. Saya ulangi, mencuri itu ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi dari tempat penyimpanan yang, yang layak serta mencapai nisab tanpa paksaan. Sudah tulis? Ya? Saya menjelaskan nih, kakak berkata. Sekali lagi, mencuri itu ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak dari tempat penyimpanan yang layak serta mencapai nisab tanpa paksaan. Masih ada kurang lagi itu ada kurang satu kata itu. Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari penempatan penyimpanan yang layak dan dimasukkan pemilikannya. Nah, itu yang Dan dimasukkan dalam kepemilikannya. Serta mencapai nisab tanpa paksaan. Saya ulangi. Mencuri itu ialah Nah, Astarikah, ya Madian. Ya? Astarikah أخذ مال الغير خفية خفية من حيته من حية الغير إلى حيته من حية الغير إلى حيته وبلغ النصاب amdan. Ini bidun ikhlas. Baik. Sekarang mari kita jabarkan sedikit saja. Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Berarti merampas, mencuri bukan? Maka merampas tidak dipotong tangan. Yang dipotong tangan itu yang mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Berarti kalau ngambil merampas, tidak dipotong tangannya. Tapi bukan berarti bebas hukum, bukan. Ada hukum lain. Ini kita cerita hukum mencuri. Sudah jelas? Baik. Mengambil harta orang lain. Berarti kalau mengambil harta dirinya sendiri, dipotong tangan tidak. Contohnya apa? Ada orang hutang sama kita. 10 juta, nggak pernah mau bayar. Setahun, dua tahun, lima tahun nggak mau bayar, mengkelak, kita colong rumahnya. Yeah. Malam kita masuk, kita jual. dia punya harta. 10 juta. Itu namanya mencuri harta sendiri. Bukan mencuri harta orang lain. Nggak dipotong tangannya. Perhatikan. Nah, kemudian dari tempat penyimpanan yang layak. Saya mau tanya, Anda punya TV, anda taruh di kelataran. Ini pintu jalanan, Anda taruh depan jalanan. Saya tanya, itu tempat penyimpanan yang layak tidak? Ada orang lewat diambil. Ketangkap itu orang, tidak boleh dipotong tangan. Karena dia mengambil bukan dari tempat penyimpanan yang layak. Dia ambil dari jalanan. Kalau dia ngambil dari dalam rumah, tempat penyimpanan yang layak, rumah dikunci, diambil, dia bawa, dipotong tangan. Tapi kalau ngambilnya dari jalanan, tidak dipotong tangan. Kira-kira jelas tidak. Mencapai nisab. Dalam sapi ini nisab itu seperempat dinar. Dalam sapi ini satu dinar itu sekarang kurang lebih dua juta empat ratus ribu rupiah. Dua juta empat ratus ribu rupiah. Kalau seperempat dinar berapa? Enam ratus ribu. Mencuri enam ratus ribu sudah harus dipotong tangan. Berarti kalau ada mencuri 500 ribu dipotong tangan tidak? Karena tidak mencapai. Baik. Ada tadi tambahan kata. Mengambil dari tempat penyimpanan yang layak dan dimasukkan dalam kepemilikannya. Nah, itu kata-kata penting. Nah, sebelum saya bahas ini, saya bahas yang bagian akhir dulu. Amdan, sengaja, tanpa paksaan. Nah, itu pertanyaan yang baru. Berarti kalau dipaksa, tidak boleh dipotong tangan. Kalau terpaksa, tidak boleh dipotong tangan. Terpaksa seperti orang kelaparan, dia terpaksa mencuri, tidak boleh dipotong tangan. Nah ini ada yang menarik. Yang bagian tambahan tadi. Mengambil dari tempat penyimpanan yang layak dan dimasukkan ke dalam kepemilikan dia. Jadi kalau ada orang mencuri dari rumah seseorang, diambil TV-nya. Habis diambil TV-nya, dia bawa keluar, Ditaruh di jalanan. Belum sempat dia memasukin mobil, bumerang, jalan, Saya tanya, itu TV sudah masuk dalam kepemilikannya belum? Kalau ketangkap, nggak boleh dipotong tangan. Sebab pencuriannya belum sempurna. Dan barangnya masih ada di jalan. Dia memasukin kepemilikan. Atau dia mencuri ini malam. Dia ambil TV, Begitu dia keluar, sudah mulai terang Orang keluar dari masjid subuh. Dia takut ketawa. Diumpetin di bak sampah. Diumpetin di bak sampah dan dia entar siang. Orang tepi dia. Diumpet kena dari pohon pisang. Diumpet, dia tutup. Nah kemudian orang itu tertangkap. Tidak boleh dipotong tangan. Karena barangnya belum masuk dalam kepemilikannya. Barangnya belum masuk tempat penyimpanan dia. Belum. Tapi kalau barang itu sudah bawa ke rumahnya, ketangkap, dia mesti dipotong tangan. Kira-kira jelas dia. Saya punya soal. PR. Terus. Ini gara-gara ditanya jadi punya PR. Belum jelas Ini kalau dari sana Apakah ada apa enggak? Tadi saya sudah katakan Coba siapa yang yang yang tadi dengar ucapan saya? Apa dari anak saya Tidak dipotong tangan bukan berarti tadi anak ngomong begitu. Tidak dipotong tangan bukan berarti tidak dihukum. Berarti ada hukum lain nggak? Jangan cerita dulu, kita lagi cerita hukum pencurian. Anda kan pertanyaan pencurian. Saya tidak bicara perampokan, saya tidak bicara penipuan. Kita lagi bicara paling ya, penipuan ada hukum lain lagi. Kalau antum banyak kesana jadi lebar lagi. Kita soalnya jadi banyak. Fokus kepada pencurian, paham tidak? Saya tanya, kalau ada orang mencuri hartanya sendiri, mencuri bukan? Mencuri. Jawab yang betul. Kalau ada orang ngambil hartanya sendiri, mencuri bukan? Kalau ada orang ambil harta orang secara terang-terangan, mencuri bukan? Kalau ada orang mengambil harta orang lain bukan dari tempat tempat penyimpanan wilayah, itu dilarang. Kalau ada orang mengambil harta orang lain belum dimasukkan dalam kepemilikan, mencuri pula. Kalau ada orang lain mengambil harta orang lain karena dipaksa atau terpaksa, mencuri pula. Kita bicara soal mencuri. Berarti kalau bukan mencuri, apa boleh dihukum mencuri? Bisa. Hukum mencuri untuk pencuri. Kalau dia bukan pencuri, tidak boleh dihukum mencuri. Nah kalau pertanyaannya, dia dihukum nggak? Pasti dihukum. Hukumnya bagaimana? Nanti tahun depan. Jadi kalau tahun depan ada ada pesantren jelas lagi, nanti kita bahas hukum pidana Islam. Jangan sekarang, jangan. Akhirnya pidana Islam sekarang usul tinggi nggak kelar-kelar. Baik, kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, sekarang PR. Si A masuk ke rumah seseorang. Pada malam hari secara sembunyi-sembunyi. Si A masuk ke rumah seseorang. Pada malam hari secara sembunyi-sembunyi lalu dia mengambil sebuah televisi seharga 100 juta. Di modern. Dan diletakkan televisi itu di bawah jendela luar rumah. Diletakkan televisi tersebut di luar jendela luar rumah. Paham maksudnya? Dia ngambil TV, dia di jendela, dia taruh di luar rumah. Berarti malingnya masih di dalam nih. Nah, mau nyolong yang lain. Dia kumpulin dari di luar. Nah, kemudian dia mencari barang yang lain. Ditaruh di luar rumah, koma, lalu dia ingin mencari barang lain. Titik. Di dalam rumah. Titik. Saat bersamaan, datang maling B. B begitu dia ya, ada di rumah rumah. Yang tadinya nggak mau serong, jadi ya, serong dia. Ya. Jadi datang maling B, datang. Jadi saat yang bersamaan datang Jibril mengambil televisi yang ada di bawah jendela ruang rumah. Di bawah titik. Sedang si A belum sempat mencuri lagi yang punya rumah sudah lama. Lalu si A pun melarikan diri. Paham ceritanya? Paham? Sedang si A belum cepat mengambil barang lagi, pemilik rumah bangun atau terbangun, koma lalu si A pun melarikan diri. Ini pertanyaannya. Jika si A dan si B ditangkap, siapakah yang dipotong tangannya? Jangan jawab sekarang. Kan? Besok tahun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali akan berkompetisi bertanding kembali. Untuk menjawab persoalan ini, Anda sekali-kali dari hakim. Bagaimana menyelesaikan kasus tadi? Jelas? Ya, cukup sampai situ. Sampai dengan Hasan? Belum sempat ada pertanyaan, silakan. Apa ditanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sah dan batil atau fasad, sah dan batal atau fasad tidak dimasukkan cara wadok, tidak dimasukkan cara wadai. Eh, padahal sering ada eh, bahasa bahwa kalau sholat duhur tidak ada syarat dan rukun tidak sah dan ada juga kalau sudah kalau ya. sudah wudhu ya kalau sudah wudhu tentu tentu wudhunya batal juga dalam kitab-kitab fikih sering ada pasal asbabul asbabul wudhu asbabul hayam juga ada syarat wudhu juga ada batalnya wudhu di dalam bab fikih jadi pertanyaannya kenapa Eh, sah dan batal atau batil atau pasif tidak dimasukkan wajib. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jadi apa hubungan antara cara wati dan cara taklif bagi mukhalaf? Jadi bagaimana tugas mukhalaf, sikap mukhalaf pada saraw, saraw dan cara taklif? Jadi saya sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ahkamul wabah, kita akan bicara tentang sah, batal, dan seterusnya. Tapi kenapa itu tidak dimasukkan? Karena dia merupakan nilai. Jadi nilai dari suatu ibadah yang tidak memenuhi hukum wajib tadi, dia bisa batal. Dan tidak memenuhi syarat, atau kalau dia yang melanggar larangan. Nah, jadi karena dia nilai atau lawazim dari apa yang kita bahas, jadi dia tidak banyak menjadi uh, tidak langsung dimasukkan ke dalam pokok bagian wakil. Tapi tetap dia itu menjadi pembahasan ahkamul wakil. Begitu juga tentang rukshoh, tentang azimah yang nanti akan kita bahas dalam ilmu usul usul ini. Nah, soal kewajiban seorang mukallaf tentu pada hal-hal yang dalam makdurnya dia wajib untuk memenuhinya. Tapi dalam hal-hal yang di luar masjurnya, itu bukan urusan dia. Saya rasa gelap. Saya, saya pikir cukup yang tanpa tahu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan sekarang